ta'ala wa رحمه الله تعالى وقد كان العلماء wa qad كان dan sungguh telah ada siapa al ulama para ulama as-sabiquna terdahulu ulama-ulama dahulu yulaqinuna mentalkin mereka apa artinya mentalkin menuntun mendikte at-tullaba pada para tarif ilmu fi hilakil ilmi di dalam halaqah-halaqah ilmu ke istilah kita yang majelis-majelis ilmu adabat talabi pada adab-adab mencari ilmu Ulama-ulama dahulu kebiasaan mereka dalam metode mereka mengajar adalah para talib ilmu ditalkin adab mencari ilmu dalam halakah-halakah ilmu. Jadi tidak sekedar dijelaskan tok, enggak. Ulama-ulama dulu adab-adab mencari ilmu itu ditalkinkan kepada siapa? Kepada para talib disuruh menghafalkan wa adraktu dan aku menjumpai khabar akhiril aqdi pada kabar terakhir akad akad itu apa akad itu ikatan atau akad maksudnya dari kajian fi dzalika di dalam demikian itu fi ba'dhi halaqatil ilmi di sebagian halaqah-halaqah ilmu fil Masjid An-Nabawi asy Yang terakhir aku dengar ulama masih mentarkin para talib ilmu dengan adab ilmu adalah di sebagian halakah-halakah ilmu di Masjid An-Nabawi. Saya masih dengar gitu kata Malik, kabar terakhir kebiasaan ulama mentalkin atau mendiktikan adab talib ilmu kepada para Talib. Itu ketika itu karena ada siapa? Ba'dul mudarrisin sebagian guru-guru fihi di Masjid Nabawi yudarrisu mengajarkan tullabahu pada talib-talibnya kita Nuji. waktu itu sebagian guru-guru di Masjid di Masjid An-Nabawi mengajarkan kitab Az-Zarnuji kepada talib-talib ilmu. Kitab Az-Zarnuji itu kitab tentang apa? Kitab tentang adab talib ilmu. Nanti disebutkan namanya di bawah. Az-Zarnuji mutawaffa sanata 593. Az-Zarnuji adalah ulama yang wafat tahun 593 Hijriah rahimahullahu taala. Nama kitabnya apa? Al-musamma yang diberi nama ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Mengajari orang yang belajar bagaimana caranya belajar. Fa'asa maka mudah-mudahan ayyasila menyambung siapa ahlul ilmi ahlul ilmi hadal habl pada tali ini ini tali al wasiqa yang sangat kuat Al-hadi yang menunjukkan li aqwamil tariqin pada lebih tegaknya jalan. Mudah-mudahan tali yang kuat ini, tali yang bisa menunjukkan pada jalan yang paling benar ini tetap disambung oleh para ahli ilmu. Kebiasaan mengkajikan adab talib ilmu kepada talib ilmu. Fayudarriju maka memasukkan mereka dari sahadihil maddah pada pengajaran materi ini fi fawatihi durusil masajid di dalam pembukaan pengajian-pengajian di masjid-masjid sehingga kajian-kajian di masjid-masjid materi ini juga dimasukkan dalam kajiannya walaupun dalam mukaddimah saja wa fi mawadid dirasah an-nizamiyah dan di dalam materi pendidikan resmi pendidikan apa e, formal nizami juga bisa dimasukkan ke dalam materi pendidikan-pendidikan yang formal wa arju an yakuna hadha taqyid wa arju dan aku berharap ayyakuna bila ada apa hadat taqyid penulisan kitab ini Fatihata khairin sebagai pembuka kebaikan fit tambih di dalam mengingatkan ala ihya'i hadhil maddah untuk menghidupkan materi ini dan aku berharap penulisan kitab Hilyatu Talibil Ilmi ini menjadi pembuka kebaikan untuk mengingatkan agar materi ini materi adab talib ilmi ini bisa dihidup-hidupkan kembali allati tuhadzibu allati yang tuhadzibu mendidik atau memperbaiki perilaku at-taliba pada talib adab talib ini akan menjadikan seorang talib menjadi talib yang muhadzab apa muhadzab perilakunya baik perilakunya uh, sesuai dengan adab-adab talib ilmu namanya muhadzab atas tasluku dan melewatkan uh, kitab bihi dengan talib ilmu al-jaddata pada jalan yang benar fi adab talab di dalam adab-adab mencari ilmu dan mudah-mudahan kitab ini bisa membimbingnya untuk melewati jalan yang benar dalam adab-adab mencari ilmu wa hamli ilmi dan membawa ilmu wa adabihi dan adabnya talib ma'a bersama dirinya wa ma'a mudarrisihi dan bersama gurunya wa darsihi dan pelajarannya wa zamilihi dan temannya wa kitabihi dan kitabnya wa samarati ilmihi dan buah ilmunya. Jadi menjadikan talib itu muhadzab baik, tertib dalam hal apa? Dalam hal mencari ilmu, adab-adabnya cari ilmu, adab-adabnya membawa ilmu, adab dia dengan dirinya sendiri, dan adab dia bersama E, gurunya, adab dia bersama pelajarannya, adab dia bersama temannya, adab dia bersama kitabnya, kemudian adab dia dengan buah dari ilmunya, semua adab-adab yang berkaitan dengan ilmu dia itu bisa muhadzab, artinya bisa baik. Wahakada dan demikian dan begitu pula fi marahili hayatihi di dalam e, marahil apa marahil tingkatan-tingkatan hidupnya artinya dalam semua aspek kehidupan dia hidup e, bersama keluarganya hidup bersama masyarakat sekitarnya hidupnya bersama apa dalam hidup bernegara semuanya bisa menjadi baik dan beradab fa ilaika maka mengambillah engkau atau memahamilah engkau hilyatan pada hilyah apa namanya hilyah di sini? Adab. Maksudnya kitab yang ditulis ini adalah hilyah, perhiasan. Tahwi yang mencakup majmu'at adabin pada kumpulan adab, budi pekerti atau tata krama. Silakan engkau belajari kitab hilyah, namanya hilyah talibul ilmi ini yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan adab-adab pencari ilmu khususnya nawafidhuha yang perusaknya adab itu adalah majmu'atu afatin kumpulan beberapa penyakit artinya penyakit-penyakitnya orang mencari ilmu kalau kitab ini isinya adalah kumpulan adab-adab yang orang yang mencari ilmu maka di dalamnya juga akan ada pembahasan apa hal-hal yang merusak adab kebalikannya adab orang mencari ilmu yang menjadi penyakitnya orang cari ilmu faida fata maka ketika terlewatkan apa adabun satu adab minha dari beberapa adab itu ikhtarafa maka melakukan atau melanggar siapa al-mufarritu orang yang menyanyiakan yang lalai adaban pada satu adab min adabiha dari beberapa adabnya toleh ilmu barang siapa yang tidak mengerjakan satu dari beberapa adab tolib ilmu yang akan dipaparkan oleh syekh nanti berarti dia telah meninggalkan satu dari adab-adabnya orang yang mencari ilmu fata adabun minha artinya terlewatkan satu dari beberapa adab itu maksudnya dia meninggalkan satu saja dari adab-adab itu famuqillun maka ada yang meninggalkan sedikit wa mustakthirun dan ada yang meninggalkan banyak ada orang yang meninggalkan sedikit saja dari adab-adab ini ada juga yang meninggalkan banyak dari adab-adab ini tapi Semuanya gimana? Siapapun meninggalkan adab dari adab-adab yang mencari ilmu maka akan cacat gitu ya. Wa kama anna hadhil adab wa kama dan sebagaimana anna hadhil adab sesungguhnya adab ini darajatun beberapa derajat sa'idatun yang naik ila sunnati sampai ke tingkat sunnah fal wujub lalu ke tingkat wajib fanawakiduha maka kebalikannya adab ini adalah darakat beberapa tingkatan. Kalau derajat itu tingkatan ke atas, kalau darakat itu tingkatan ke bawah. Habitatun yang turun ilal karahati sampai ke tingkatan karahah makruh, fatahrim lalu tingkatan haram. Bila atau karena adab talib ilmu ini tingkatannya bermacam-macam ada yang tingkatannya sunnah ada yang tingkatannya wajib berarti kebalikannya ada talib ilmu juga sama ada yang tingkatannya makruh ada yang tingkatannya haram jadi kalau ada talib ilmu ada yang sunnah ada yang wajib Berarti yang kebalikannya ada talib ilmu ada yang makruh, ada yang haram. Wa minha dan dari adab-adab ini ma ada apa-apa yashmulu yang mencakup umum al khalqi pada umumnya makhluk ini semua makhluk min kulli mukallafin dari setiap mukallaf mukallaf itu siapa al aqil al balil orang yang berakal dan baligh itu namanya mukallaf apa artinya mukallaf Mukallaf adalah, adalah orang yang diberi tanggung jawab. Siapa yang diberi tanggung jawab itu? Orang yang berakal dan balik. Adab-adab talib ilmi yang ada dalam kitab ini sebagian ada yang itu berlaku untuk semua makhluk atau semua mukallaf. Artinya itu tidak khusus untuk talib ilmu tapi untuk semua orang. Wa minha dan sebagian dari adab-adab ini ma apa-apa ya khusu yang khusus yakhtassu yang khusus bihi dengan adab sapa talibul ilmi talib ilmu. Sebagian lagi ada yang khusus untuk talib ilmu. Artinya kalau orang awam selain talib ilmu tidak begitu mereka tidak dicela. Nah, tapi kalau talib ilmu yang meninggalkannya mereka dicela. Wa minha dan sebagian dari adab itu ma apa-apa yudraku yang dijumpai bi darurati syar'i dengan daruratnya syarak. Maksudnya gimana? Darurah, apa artinya darurah? Sesuatu yang memaksa. Maksudnya mau tidak mau orang mesti paham itu. Maksudnya apa? Darurat syarak adalah sesuatu yang kewajibannya atau hukumnya tidak memerlukan ta'ammul, pendalaman untuk memahaminya. Daruratus syara atau ma yu'lamu ma ulima min ad-dini bidarurah. Syariat agama yang bisa diketahui dengan darurat tanpa harus berpikir keras, tanpa harus mentelaah. Itu sudah bisa dipahami. Seperti apa misalnya? Salat lima waktu itu wajib Perlukah kita melakukan kajian eh, yang mendalam untuk menyimpulkan bahwa sholat lima waktu itu wajib, zina itu haram. Perlukah kita melakukan kajian pendalaman untuk mendapat kesimpulan bahwa zina itu haram? Itu namanya ma'ulima minad dini bidarurah. Sesuatu dari syariat agama yang bisa diketahui secara darurat. Artinya siapapun mesti tahu itu. Nggak mungkin orang nggak tahu. Ada talib ilmu juga begitu. Sebagian ada yang istilahnya bisa diketahui, bisa dipahami secara darurat. Artinya kita nggak perlu berpikir yang mendalam, tidak perlu mentelaah untuk mengatakan talib ilmu harus begini. Wa minha dan sebagian dari adab itu ma apa-apa yu'rafu yang diketahui bitabi'i secara tabiat, secara apa? Secara fitrah, Sebagian lagi ada yang dipahami secara fitrah. Artinya kita sebagai manusia ngerti ini nggak baik ini. Nah ini nggak pantas. Mata saya harus sebaiknya begini. Secara naluri atau secara fitrah kita tahu ini adalah ada. Seperti misalnya hormat kepada yang lebih tua. Secara fitrah kita bisa paham bahwa setiap orang yang lebih muda harus hormat kepada yang lebih tua wa yadullu dan menunjukkan alaihi atas ma apa umum syara' keumuman syariat ada yang ditunjukkan oleh keumuman syariat artinya keumuman syariat misalnya syariat memerintahkan kita untuk memiliki akhlakul karimah misalnya akhlak-akhlak yang mulia itu seperti apa macam-macam syariat memerintahkan kita untuk memiliki tata kramah yang baik itu secara umum begitu dan nanti tata kerama yang baik itu sebenarnya apa? Rinciannya banyak. Min hamli dari perintah, hamli itu membawa, ya, mendorong, perintah. Ala mahasinil adab, atas adab-adab yang baik. Wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi secara umum ditunjukkan oleh syariat bahwa kita harus punya adab yang baik harus punya akhlak yang mulia. Walam ani dan tidak bermaksud aku alistifa untuk membahas semua atau menulis semua dan saya tidak bermaksud bahwa dalam kitab ini semuanya nanti saya tulis enggak enggak mungkin istifa itu apa menghabiskan semua menyelesaikan semua lakin akan tetapi siyaqatuha rangkaiannya kitab atau susunannya kitab, giringannya kitab tajri berjalan ala sabili darbil misal dengan cara atau sebagai contoh darbil misal menjadikan contoh ala sabili atas jalan darbil misal menjadikan contoh akan tetapi kitab ini rangkaiannya atau susunannya adalah sebatas memberikan contoh-contoh akhlak yang baik seperti apa, tata keramah yang baik seperti apa. Kenapa dikatakan contoh? Karena nggak mungkin akan ditulis semua, apalagi namanya adab tata keramah. Tata keramah itu setiap daerah, setiap wilayah punya tata keramah yang berbeda-beda. Qasidan dengan maksud dengan bermaksud adilalah menunjukkan alal muhimmat atas hal-hal yang penting. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hal-hal yang penting, hal-hal yang muhim, yang urgen. wahadal hadzal mujmal dan ini yang mujmal apa mujmal sifatnya global. fafassal tuhu maka merinci aku pada yang mujmal. Kemudian kalau ada hal-hal yang mal yang sifatnya global saya berikan rincian walaupun tidak apa? Walaupun tidak semuanya dirinci tidak. Faida wafakat maka ketika mencocoki apa hilyah nasan pada diri salihatan yang baik yang layak laha untuk hilyah ini walat maka akan mengambil sopo diri hadal qalila pada yang sedikit ini fakat tarathu maka dia menjadikannya buahnya e, kitab hilyah ini walaupun hanya sedikit isinya tapi kalau yang membaca atau yang mempelajarinya adalah orang yang baik, orang yang cerdas, yang sedikit ini akan menjadi banyak. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh Syekh di sini banyak yang sifatnya umum banyak yang sifatnya global butuh orang yang yang baik butuh orang yang cerdas untuk menjadikannya atau mengembangkannya menjadi banyak wahadal mujmal dan mengambil dia pada yang mujmal ini yang global ini fafasalathu maka dia merinci pada yang mujmal ini kemudian yang kitab yang sifatnya global ini bisa dia rinci. Waman dan barang siapa akhada yang mengambil dia biha dengan hilyah ini intafa'a maka akan mendapatkan manfaat dia wa nafa'a dan memberi manfaat dia. Barang siapa yang bisa mengambilnya, memahami, mengamalkannya, dia akan mendapatkan manfaat untuk dirinya dan memberikan manfaat untuk yang lain. Wahia dan hilyah ini bidauriha dengan perannya hilyah ma'khudatun diambil min adabiman dari adabnya orang barakah yang memberi barakah siapa Allah Allah fi ilmihim di dalam ilmu mereka artinya diambil dari adab-adabnya siapa para ahli ilmu Nah, diambil dari adabnya ulama-ulama terdahulu. Wasaru dan telah menjadi mereka a'immatan beberapa tokoh yuhtada yang diikuti terjadikan petunjuk sepebihim mereka. Jama'an Allah Semoga Allah mengumpulkan pada kita Bihim bersama mereka Fi jannatihi Di surganya Allah Amin Ini adalah Mukaddimah dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Siapa dia? Penulis kitab Hilyatu Talibil Ilm. Al-an nadkhul fil fasl al Kita masuk ke pasal yang pertama yaitu adabut talibi fi nafsihi. Adabnya talib ilmu fi nafsihi di dalam dirinya. Bagaimana adab dia untuk pribadinya? azab dia yang tidak berkaitan dengan orang lain yang kaitannya dengan diri dia sendiri. Yang pertama adalah al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Aslul usul. Pangkalnya semua pangkal. Pokoknya semua pokok. Hal yang paling pokok. Hal yang paling penting. Fi hadhil hilyah di dalam hilyah ini dalam adab talib ilmu bal bahkan wali kulli amrin dan bagi setiap perkara matlubin yang diperintahkan adalah ilmuka mengetahuinya engkau bi annal ilma sesungguhnya ilmu itu ibadatun ibadah yang paling pokok yang paling penting yang paling utama dari adab-adab talib ilmu adalah engkau harus tahu, engkau harus paham, engkau harus ingat, engkau tidak boleh lupa bahwa ilmu itu adalah ibadah. Tidak hanya dalam masalah ilmu, semua perintah-perintah syariat, semua harus kamu ingat, semua harus kamu pahami. Semua kamu tidak boleh lupa bahwa mengerjakan perintah-perintah syariat itu adalah ibadah. Mencari ilmu adalah perintah syariat, perintah Allah Rasul. Maka harus kamu ingat. Jangan sampai lupa bahwa mencari ilmu itu adalah ibadah. Bahkan ilmu adalah ibadah yang paling agung ibadah yang paling afdol ibadah yang paling mulia sampai Allah menjadikan mencari ilmu itu bagian dari jihad sampai-sampai orang mencari ilmu itu digolongkan orang yang jihad bagaimana Allah berfirman Orang iman tidak boleh semuanya berangkat perang, nggak boleh. Harus ada yang tinggal di rumah, harus ada yang jaga di rumah. Falaula Hendaknya setiap firqah, setiap kelompok, setiap golongan, setiap keluarga, setiap kampung ada sebagian yang ikut berangkat perang. Ada yang sebagian ikut perang bersama Nabi. Tujuannya apa? Hanya perang saja? Tidak. Tujuannya tidak hanya perang. Tujuannya selain perang adalah liyatafaqqahu fiddin untuk bertafakuh dalam urusan agama, untuk cari ilmu. Namanya fiqh itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Ilmu-ilmu syariat itu namanya fiqh. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Dan ketika mereka nanti pulang mereka bisa menakut-nakuti, bisa nasihat, bisa mengingatkan kaumnya yang tidak ikut perang. Ini menunjukkan apa? Bahwa mencari ilmu itu adalah bagian dari jihad. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang oleh Allah dikehendaki baik, Allah akan memberi dia kefakihan. Allah akan memberi dia ilmu ilmu tentang syariat, ilmu tentang agamanya. Salah satu alamat bahwa orang itu dikendaki baik oleh Allah adalah dia ngerti dengan agamanya. Kenapa? Orang kalau tidak ngerti dengan agamanya, dia akan jadi permainan setan. Setan akan luasa mempermainkan dia seperti anak kecil main bola, dilempar sana, dilempar sini, mudah. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Salah satu penyakit yang paling berbahaya di dalam Islam adalah penyakit bid'ah Ya dah? Kita sudah tahu seperti apa bahayanya bid'ah. Kemudian salah satu pintu terbesar masuknya bid'ah ke dalam Islam adalah apa? Kebodohan. Orang tidak ngerti dengan agamanya. Sehingga amalannya, omongannya seringkali walaupun niatnya adalah benar, niatnya adalah ibadah, gak sesuai dengan syariat hal-hal yang bukan termasuk bagian dari syariat dia dianggap sebagai syariat. Dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh syariat. Amal soleh maksudnya, ibadah maksudnya, takarub maksudnya. Tapi tidak sesuai dengan syariat. Penyebabnya adalah apa? Kebodohan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid orang yang dikehendaki baik oleh Allah pasti Allah akan memberi dia ilmu dalam agama. Qala ba'dul ulama, qala berkata siapa? Ba'dul ulama, sebagian ulama, al ilmu ilmu itu salatus sirri. Salat yang sir. Apa itu salat yang sir? Yang samar. Wa ibadatul qalbi dan ibadahnya hati. Ilmu itu adalah salat yang samar, salat yang sir Kenapa? Orang yang berilmu memungkinkan dia menjadikan semua gerak-geriknya sebagai ibadah. Kenapa? Dia yang orang berilmu. Orang lain dapat fahala atau ibadahnya itu hanya ketika dia sholat, ketika dia puasa. Sedangkan orang yang berilmu enggak. Dia bisa menjadikan semua gerak-geriknya sebagai ibadah. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Orang yang berilmu, dia kerja bisa jadi ibadah. Dia jualan bisa jadi ibadah. Dia berteman bisa jadi ibadah. Dia bergaul dengan keluarganya bisa jadi ibadah. Semuanya jadi ibadah. Kenapa? Karena dalam dia bekerja, dalam dia bergaul, dalam dia berdagang dan seterusnya dia selalu mengingat hukum syariat dalam masalah ini begini. Hukum syariat dalam cara apa? Masalah pergaulan begini dan itu dia praktekkan. Jadi ibadah. Beda dengan orang yang nggak berilmu. Walaupun misalnya apa yang dilakukan itu pas sesuai dengan syariat, seringkali hanya kebetulan. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dia tinggalkan kebetulan saja cocok dengan syariat. Tapi kalau orang yang berilmu, dia meninggalkan, dia tahu alasannya. Ini dilarang oleh syariat, saya tinggalkan. Dia kerjakan karena apa? Karena ini ada perintah dari syariat. Jadi ibadah. Jadi semuanya jadi jadi ibadah. Wa ibadatul qalb dan ibadahnya hati. Gimana? Orang yang berilmu hatinya itu selalu waspada, selalu ingat dengan masalah-masalah yang dia kaji di dalam hatinya telah, selalu ada ma'rifat atau ilmu tentang keagungan Allah, tentang nama-nama Allah. Yang ketika itu terus dia ingat, terus menyibukkan hatinya, maka itu adalah ibadah. Itulah dikatakan ilmu adalah sholat yang samar. Sepertinya dia nggak sedang sholat, tapi dia sedang ibadah. Sepertinya dia sedang jualan, tapi dia sedang ibadah. Sepertinya dia sedang macul, tapi sebenarnya dia sedang ibadah. Nilai-nilai ibadah itu dia dapat dari mana? Nilai-nilai ibadah itu bisa dia dapatkan karena ilmunya.